بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله روي أن رجلا أراد أن يشتري عبدا فعرض عليه عبد فقال له العبد إن أردت أن تشتريني فأشرط عليك الشروط الأولى أن لا تشغلني الأول ألا تشغلني وقت صلاتي وأن تخلي لي منزلا أقعد فيه لنفسي وألا تستخدمني بالليل فاشتراه على هذه الشروط فلما وصل للبيت أعطاه منزلا في البيت حسنا وقال أما هذا المنزل فلا أريده ونظر إلى بيت خراب بقرب دار سيده فقال أريد هذا المنزل فقال لك ذلك فكان العبد إذا دخل عليه الليل دخل, دخل إلى المنزل فليلة من الليالي رأت زوجة السيد البيت الذي كان فيه العبد جديدا مضيئا وفي وسطه سراج من نور معلق بالهواء والسقف منفرج والعبد يناجي ربه بمناجاة عظيمة فتح الله عليه بها قال سيدي محمد متى الله به لأن العارف بالله يملى من اللوح المحفوظ كما روي عن أبي حربة إنه أملى دعاءه المعروف يملي من اللوح المحفوظ كما روي أن عن أن أبي حربة إنه أملى دعاءه المعروف من اللوح المحفوظ ثم إن المرأة لما أصبح أخبرت زوجها بما رأته من كرامة العبد وقالت له وسأريك الليلة ذلك إن شاء الله فلما كان الليل جاءت إلى زوجها بعد بعد هدء الناس بعدما هدى الناس فذهبوا إلى بيت العبد ورأى السيد ما أخبرت به زوجته فقال السيد هذا العبد من الأولياء فلما أصبح الصباح قال العبد نحن أحق بخدمتك فقال العبد لماذا فأخبره بما رأى فعند ذلك قال العبد يا صاحب السر إن السر قد ظهر ولا أريد حياتي بعد ما اشتهر اللهم اقبضني إليك فما استتم كلامه حتى سقط مغشيا عليه فمات رضي الله عنه ثم قال سيدي محمد ما لنا ما رأينا مثل ما رأوه ولا ذقنا مثل ما ذاقوه ما ذلك إلا لكون القلوب محجوبة بسبب الشهوات واللذات تملكنا حب الحدود الفانيات لا ظفرنا بأسرار ولا بأنوار والإمام القسطلاني يقول من لم يذق في الدنيا شيئا من هذا العلم يعني علم المكاشفة خيف عليه من سوء الخاتمة عند الموت أو ما هذا معناه وأستغفر الله العظيم diceritakan ada seseorang berkehendak untuk membeli hamba sahaya maka ditawarkan seorang hamba kemudian hamba tadi itu mengatakan kalau kamu mau membeli aku ada syaratnya loh ya saya akan siap kerja untuk kamu khidmat kepada kamu tapi ada syaratnya Pertama, kamu jangan mengganggu aku waktu sholat. Kasih kesempatan aku sholat yang benar. Kedua, aku sediakan tempat khusus. Jangan aku tidur serumah dengan kamu. Ketiga, malam hari aku jangan diganggu ya aku perlu nggak apa-apa yang penting kamu kerjanya bagus siap kata dia udah dibeli sampai ada di rumah ditunjukkan satu tempat pavilion mungkin ya yang bagus ini itu tempatnya kamu kata dia nggak ini terlalu baik kata ini terlalu bagus ini ada gudang yang rusak diminta itu saya minta itu udah ini tinggal di sana kalau mau tinggal ada di sana Waktu sholat, sholat dia. Malam hari masuk rumah. Pagi udah siap bekerja. Terus demikian. Satu malam si istri tuannya ini, si pemiliknya ini melihat rumah itu kok berubah jadi indah, jadi cantik rumah itu. Gudang tadi itu. Terang sekali. Kemudian terbuka atapnya keluar cahaya yang memancar luar biasa si abad ini munajat kepada Allah begitu dilihat abad ini terus sholat malam hari pagi hari cerita sama suaminya masa iya kata dia coba nanti anda buktikan kata nanti malam anda buktikan malam hari dilihat begitu oh, kata dia berarti budak kita ini wali min auliyaillah nih pagi hari datang si laki dan perempuan ini suami istri kepada si budak saya yang harus khidmat kepada anda bukan anda khidmat sama saya kenapa kata dia diceritakan dua malam ini kami menyaksikan rumah yang anda tempati ini mengeluarkan cahaya yang luar biasa dan munajat anda betul-betul indah sekali merunduk itu si abad sambil menyatakan ya sahib sir wahai Allah yang memberikan rahasia inna sirra gaddahara rahasia udah terbongkar semuanya sekarang wala uridu hayati ba'da mashtahara aku tidak perlu hidup lagi setelah udah dikenal begini Kemudian memohon Allah magbidni ilaik Ya Allah cabutlah nyawaku ya Allah Maka ketika mengucapkan itu langsung pingsan dan meninggal dunia itu Ini adalah satu gambaran Bukan wali itu adalah karena pakaian dan serban Bukan wali itu adalah karena bangunan yang megah atau yang dikenal ada di mana-mana kadang-kadang orang yang tidak diperhitungkan ternyata dia adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yu'bah. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kalau dia nggak hadir, nggak ada yang tanya, kemana ya dia? Biasanya yang duduk ada di muka ini kalau nggak hadir tanya, kenapa? Kalau minta anaknya orang, kadang-kadang nggak diterima. Kenapa? Wah, ini bukan orang yang terhormat ini. Kalau dia berbicara nggak ada yang dengarkan. Tapi ternyata orang itu adalah orang yang terhormat, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak memandang rupa? Allah tidak memandang jasad, tapi Allah memandang hati sanubari manusia Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum kemudian mari kita koreksi kenapa kita tidak bisa menyaksikan apa yang mereka saksikan kenapa kita tidak bisa merasakan apa yang mereka rasa mereka merasa nikmat ketika ibadah mereka menyaksikan begitu banyak kemuliaan daripada Tuhan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tahukah Anda annal gulub mahjubah karena hati sudah terhalangi. Hati sudah terhalangi, terhijab. Tahukah Anda sebab apa sebabnya hati manusia itu terhijab sehingga tidak bisa menikmati apa yang telah dinikmati para aulia? sehingga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah asyahawat wal ladzat karena kita memanjakan nafsu kita dengan kesenangan dunia dengan kenikmatan dunia akhirnya yang menguasai hati kita cinta kemegahan di dunia cinta kenikmatan di dunia wala dhafirna bi asrar wala bi anwar akhirnya kita tidak menjadi orang beruntung dengan mendapatkan rahasia Allah cahaya daripada Allah wilayah daripada Allah kita merasa bangga dan sukses kalau duitnya kita bertambah kita merasa bangga dan sukses kalau rumahnya kita ber, bertambah megah kendaraan kita bertambah mewah kalau usahanya kita sukses dan berhasil padahal hati kita semakin merosot kualitas imannya ibadah kita semakin merosot mutunya kita merasa yang paling berharga adalah dunia tapi mereka tidak mereka tidak mau diganggu cintanya kepada Allah dengan cinta harta dan benda tidak mau dikurangi cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta harta dan benda karena itu mereka sengaja buang itu semuanya mereka senang dengan ketidaktenaran yang penting dia tidak terganggu hubungannya dengan Allah Tuhannya. Mereka senang makan seadanya, tidur seadanya. Yang penting makmur hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Qastalani, "Man lam yaduk fid dunya syai'an min hadzal ilm" Siapa orang yang tidak pernah merasakan ilmu mukasyafah, ilmu wilayah, yang Allah berikan kepada awliyanya di dunia dikhawatirkan orang itu matinya sul khotimah modal ada tapi kita sengaja tidak pernah menggunakannya untuk menggapai ilmu-ilmu yang mulia itu kita hanya sekedar pers pikiran kita, otak kita, tenaga kita, umur kita habiskan hanya sekedar untuk dunia hanya sekedar untuk itu kita hitung setiap hari dunianya kita, tapi tidak kita pernah menghitung berapa kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa peningkatan kita? Berapa kelebihan kita beribadah kepada Allah? Berapa keuntungan duniawi selalu kita perkirakan. Nah, karena itu kita harus paham hidup di atas dunia kalau tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Habib Alwi oleh aulia Allah maka kita merugi dan khawatirnya su'ul khatimah akhirnya menghantarkan kita kepada adab yang pedih ke neraka Allah naudzubillah min dalik mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang bersemangat untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan ibadah dan Allah punahkan dari hati kita cinta kepada duniawi dan Allah ganti dengan cinta beribadah kepadanya amin ya rabbal alamin